Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan daripada kitab Sirah Nabawiyah. Kitab yang sangat bagus dan juga sangat bermanfaat berkaitan masalah sejarah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam mulai beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia dan juga bagaimana tentang sejarah peperangan beliau di awal peperangan sampai akhir peperangan yang beliau lakukan na'am barakallahu fikum. kita apa tadi? Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar. Karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatul alaih. Gelarnya apa gelarnya? Al-Mu'arrikh Al-Mufassir digelari dengan Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Al-Mu'arrikh itu ahli sejarah, Al-Mufassir ahli tafsir. Na'am barakallahu fiik. Dan tentunya tidak asing lagi karena beliau juga apa? murid dari seorang imam. murid dari seorang imam yang imam tersebut juga mu'arrikh. Siapa imam tersebut? Antum Al-Imam Nukathir beliau seorang mu'arrikh ahli sejarah. Karena beliau juga termasuk murid dari seorang imam al-mu'arrikh juga. Siapa itu? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Bukti kitab yang dikarang oleh Al-Imam adz kitab apa? Kitab yang berkaitan masalah sejarah. siar A'lam Nubala. Karya Ibnu apa kitabnya yang tebal berkaitan masalah sejarah juga? Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kami sebutkan ya. Beliau menikah dengan seorang putri dari enam seorang imam al-muhaddis. Paham ya? Al-Imam al-Muhaddis. Kitabnya sangat terkenal dipakai oleh para pembahas dalam masalah hadis, masalah perawi hadis atau yang semisalnya. Siapa mertuanya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar antum Ayo Al-Imam Abdul Hajjat Al-Mizzi Al-Imam Abdul Hajjat Al-Mizzi rahmatullah alaih putrinya dinikahi oleh siapa Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih Kitabnya apa kitabnya? Kitabnya Al-Imam Abdul Hajjat Al-Mizzi yang terkenal ha? apa kitabnya? Bang Tahdhibul Kamal. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Terakhir kita ambillah tragedi 6 Ghazwah Al-Hudaybiyah. Dikenal juga dengan perjanjian Hudaybiyah. Sudah kita lewati bersama bahwasanya terjadi pada tahun 6 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah saat itu Rasulullah keluar bersama rombongan. Jumlahnya kurang lebih 1400 kaum muslimin dalam kondisi seperti itu ternyata orang-orang musyrikun menghalang-halangi agar dibatalkan umroh tersebut. Karena waktu itu posisinya dalam rombongan banyak gitu ya kaum musyrikin mereka menghalang-halangi. Jangan umroh dulu kalau umroh tahun depan. Akhirnya sempat terjadi perdebatan yang manas. Salinglah di situ mengutus utusan. Terjadilah perdamaian dengan beberapa poin yang poin tersebut dohirnya seakan-akan merugikan kaum muslimin. Paham ya? Poin yang diletakkan pada perjanjian Hudaybiyah tapi bermanfaat juga bagi kaum muslimin. Dohirnya seakan-akan nampaknya itu merugikan kaum muslimin tapi ada manfaatnya di balik itu untuk kaum muslimin. Perjanjian tersebut poin yang pertama apa? Antum? Apa? Poin pertama apa? Apa? Poin pertama rombongan 1400 kaum muslim tadi itu disuruh pulang balik. Paham ya? Enggak boleh umroh tahun tersebut, tahun depan baru boleh. Paham ya? Nah, padahal udah berangkat ini. udah berangkat ya, walaupun belum sampai tujuan tapi kan udah merugikan itu ya istilahnya ya. Poin yang kedua apa? Perjanjiannya perjanjian damai ini ya. Apa? Saku apa? <laughs> Apa? Sarung. <laughs> Nah, barakallahu fiik. Termasuk poin yang berikutnya adalah apa? diperbolehkan tahun depan berangkat umroh dengan catatan nggak boleh bawa senjata melainkan senjatanya dalam kondisi berada di dalam sarung senjata semuanya. Jadi nggak boleh di di apa dibawa dalam kondisi terpapar kelihatan itu ya. Nah, poin yang berikutnya poin yang berikutnya antum Tidak boleh melebihi tiga hari. Tahun depan beliau umroh itu pun nggak boleh lebih dari tiga hari. Jadi paling lamanya ya tiga tiga hari saja. Kemudian apa lagi berikutnya? Perjanjian apa? Perja, isi perjanjiannya apa lagi? Apa? Alam. Ah, Nah, yang berikutnya, kalau ada dari kalangan musyrikin yang mereka ingin mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW diperintahkan mengembalikan. Paham ya? Tapi kalau ada dari kalangan, kalangan kaum muslimin ikut mereka, nggak boleh dibalikkan. Rugi kan seakan-akan rugi. Apalagi masih ada lagi poinnya? Isi perjanjiannya apa lagi? Bagi suku lain kenapa? Ayo. Ayo, kemarin sebutkan juga itu ya. Eh, ada lagi yang poin yang agak penting, hudnah. Berapa? Ayo, na'am. Termasuk isi perjanjiannya perjanjian damai sementara 10 tahun. Enggak ada apa? Enggak ada peperangan. Walaupun nanti ujung-ujungnya mereka membatalkan. Paham ya? Nanti kisahnya akan kita baca sekarang ini. Qala al-mu'allif wasabahullah. Cuman kemarin ada kecualikan ya. Jadi kalau kalau keinginan mereka, jadi kalau orang-orang musyrikun masuk Islam atau mengikuti ajaran Rasulullah suruh balikkan. Mereka Rasulullah mengatakan setuju siap kecuali para wanita yang muhajirat. Para wanita muhajirat mukminat Nam Rasulullah dan para sahabat mengecualikan mereka tidak akan mengembalikan. Karena apa? Kondisinya sudah mukminat muhajirat dikembalikan orang kufar itu dilarang. Paham ya? Antum lihat sendiri dalam surat Al-Mumtahanah itu ya. Naam. Qala al-mu'allif Allah, wa qad kana sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'i hadha sulh ba'atha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ila ahli Makkah. Dan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya perdamaian ini, yaitu Sulh Hudaybiyah, yang kalau dilihat seakan-akan merugikan kaum muslimin padahal apa keuntungan dibalik suluh perdamaian sementara ya, selama 10 tahun tersebut barakallahu fikum gencatan senjata hudnah enam apa manfaatnya bagi kaum muslimin bebas menyampaikan agama Islam selama 10 tahun tersebut oh, enggak ada larangan kan keuntungan bagi kaum muslimin kemudian apa tidak ada ancaman dari orang Quraisy dakwah bebas selama 10 tahun Kemudian apa? Nah bisa mendakwai raja-raja yang ada di luar sana untuk masuk Islam. Selama 10 tahun tadi itu. Jadi kelihatan dohirnya merugikan kaum muslimin tapi ada keuntungan bagi kaum muslimin. Kita lihat. Dan sebelum terjadinya perdamaian ini, Sulh Hudaybiyah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan pergi ke Mekah. Pergi ke penduduk Mekah. Yu'limuhum untuk mengabarkan kepada mereka annahu lam ya li ahadin. Siapa yang diutus ini? Utsman bin Affan diutus untuk pergi ke penduduk Mekah mengkabarkan kepada mereka bahwasanya beliau datang bukan untuk memerangi seorang pun. Paham ya? Bukan untuk memerangi atau membunuh siapapun. Jadi datang murni untuk menyampaikan kabar. Apa? Wa inna jaa mu'tamiran. Ini. Tapi datang dalam kondisi untuk umroh. Ewa. Kita lihat bagaimana tragedinya karena nanti di sini ada kabar-kabar yang memanas. Fakana min siyadati Utsman anhu dan saat itu termasuk kewibawaannya Utsman, kewibawaan harga dari Utsman bin anhu di mata mereka, annahu arada alaihi musyrikun at-tawabil bait. Orang-orang musyrikun menyodorkan, menawarkan menawarkan kepada Utsman Affan untuk tawaf di Nam Ka'bah tersebut. Tapi apa kata Utsman? Fa'aba alaihim Utsman enggak mau seraya mengatakan la atufu biha qabla Rasulullah SAW. Aku enggak akan tawaf mendahului eh, atau aku tidak akan tawaf mengelilingi Ka'bah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Akhirnya apa? Nah, ini kitabnya ini ringkasannya. Nama ringkasan nanti kalau lihat aslinya lebih tebal lagi. Jadi ringkasannya disebutkan situ, na barakallahu fikum, saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika datang mengkabarkan bahwasannya datang kami datang bukan untuk berperang, tapi untuk umroh. Ya, kemudian malah menawarkan kalau mau tawaf silahkan. Utsman nggak mau. Setelah itu beberapa saat kemudian Utsman nggak pulang. Nah ini yang jadi apa? Yang jadi sebab akhirnya muncullah dikenal Bayat Ridwan. Paham ya? Karena Utsman diutus kok nggak pulang-pulang ini ada apa? Dikabarkan Utsman dibunuh, tapi kabarnya ini nggak benar itu loh. Kita lihat Walam yarji' Utsman anhu hatta balaghahu sallallahu alaihi wasallam annahu qad qutil Utsman. Dan Utsman radhiyallahu tidak kembali lagi. Sampai enam datang kabar kepada Rasulullah SAW alaihi bahwasanya Utsman telah dibunuh. Nah, ini yang bikin apa? panas suasana. Jadi diutus untuk menyampaikan tadi kok malah nggak pulang gitu loh. Datang kabar sampai ke Rasulullah, Utsman dibunuh. Ayo, nah, ya, kita lihat Fahamiya kalau Rasulullah SAW summa da'a ashabahu ilal bayah 'alal qital. Kemudian memanaslah dengan sebab kabar tadi Rasulullah SAW. Akhirnya beliau memanggil para sahabatnya untuk berbayat 'alal qital, berperang sampai mati. Walaupun disebutkan ahli sejarah bukan berperang untuk sampai mati ya, tapi berperang untuk tidak lari ketika benar-benar ada serangan. Paham ya? Ahli sejarah kan berbeda pendapat juga masalah ini ya. Maksudnya berbayat agar semua itu sepakat tidak lari kalau ada peperangan. Paham ya? Karena kondisinya Utsman dikabarkan dibunuh gitu loh. Kita lihat sini. Fabay'uhu tahta syajarah hunak. Akhirnya mereka membayar Rasulullah SAW di bawah pohon di sana. Nah, pohonnya pohon apa? Namanya sudah kita lewati dulu. Pohon apa namanya Irsyad? Pohon apa namanya? Mereka berbaiat di bawah pohon. Pohon apa namanya? Pohonnya ingat enggak? Tahta syajarah. Di bawah pohon-pohon apa ma'rufnya? Ewa? Pohon apa? Pohon apa namanya Abu Mu'ad? Tahu enggak? Bukan Betul Ridwan itu nama. Paham ya? Betul Ridwan nama karena e, mereka semua orang yang diridhoi Allah taala. Tapi nama pohonnya itu pohon apa? Aktaufik. Pohon apa Taufik? Ingat enggak? Ayo. Antum. Antum. Eh? Ayo pohon Samurah, sebutan setelahnya itu ya. Na kalau fikum. Wa kanat Samurah. Ayo, pohon tersebut namanya pohon Samurah. Disebutan bawah itu Samurah wahidatun min syajar talh. Samurah itu adalah salah satu daripada pohon-pohon toloh. Toloh sejenis pohon pisang. Paham ya? Kalau anda di kamus, setelah itu sejenis pohon pisang. Ya, jadi nah barakallahu fikum mereka apa? Berbaiat di bawah pohon tersebut dikenal pohon samurah. Wa kana iddatu man bay'ahu hunak jumlatan man qaddamna annahu kharaja ma'ahu ila al-Hudaybiyah. Dan saat itu jumlahnya orang yang membayar Rasulullah SAW di sana jumlahnya sebagaimana yang sudah kita lewati, nah sejumlah orang-orang yang ikut keluar Nah, pada perdamaian Hudaybiyah. Berarti berapa? 1400-an. Nah. Illal Jad ibn Qais. Kecuali ada orang namanya Jad bin Qais ini ya. Fa innahu kana qad istatara bi ba'irin lahu nifaqan minhu wa khudlana. Orang itu ternyata apa? Enggak mau bayat dia. Paham ya? Dia malah sembunyi di balik apa? Di balik unta. Nah, dalam kondisi menutupi apa? kerendahan dia dan kemunafikan dia. Enggak mau bayat dia. Na'am, Allah musta'an. Wa illa Aba Suraihah Hudzaifah bin Usaid fa innahu al Hudaybiyah wa qila innahu lam yubayi' wa qila bal bayi'. Diperselisihkannya kecuali satu orang lagi yaitu Abu Suraihah ada yang mengatakan meninggal pada nah, eh, ada yang mengatakan dia ikut menyaksikan Hudaybiyah, ada yang mengatakan tidak bayat, ada yang mengatakan sudah bayat. Kesimpulannya kecuali dua orang tadi. Barakallahu fiik. Wa wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu 'an nafsil karimah thumma qala wa hadhihi 'an Utsman. Fakana dhalika ajal min namun syuhudihi tilkal bai'ah. Masyaallah. Kemudian mulailah di situ Rasulullah meletakkan tangannya. Naam dan berbaiat. Semuanya pun juga sama. Wa hadhihi Utsman bai'at ini untuk Utsman. Paham ya? Maksudnya apa? Pembelaan terhadap Utsman bin Affan karena kabarnya dibunuh itu loh. Paham ya? Sambil menunggu benar enggak kabarnya itu ya. Nah, barakallahu fikum dan semua kaum muslimin waktu itu bayat serentak yang ikut apa? Sulh Hudaybiyah tadi itu sekitar 1400. Nah, barakallahu fikum kecuali yang dikecualikan tadi itu untuk apa? Untuk tidak lari kalau ada peperangan. Wa anzalallahu azza wa jalla fi dzalik kemudian Allah telah turunkan ayat mengenai hal tersebut. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Taala meridai orang-orang mukminin eh, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Pohon apa tadi Muhammad Ridha? Pohon samurah. Naam. Wa qala sallallahu alaihi kemudian juga Rasulullah alaihi wasallam mengatakan la yadkhul la yadkhulu ahadun mimman bai'a tahta syajaratin nara. Fahadhihi ya bai'atur ridwan. Masyaallah. Ini termasuk keutamaannya Rasulullah SAW beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka dari kalangan orang yang ikut bayat di bawah pohon. Lham ya? Nah, tidak ada seorang pun eh, yang ikut bayat di bawah pohon yang masuk neraka. Berarti menunjukkan apa? Jaminannya surga. Nah, dikenal dengan bayat ridwan sama, bayat ridwan. Kemudian apa? Nah, bayat tahta syajarah itu sama. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, sambungannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. wasallallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.